الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته serta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada sampai hari ini kita masih merasakan nikmatnya beragama di dalam agama Islam ini merasakan nikmatnya sunnah, nikmatnya beriman kepada Allah, nikmatnya beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan iman-iman yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada nabinya dan juga rasulnya dan dialah dan dialah kutwah kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian pula kepada keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman para peserta yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal sebelumnya mohon maaf agak terlambat Soalnya akan kita lanjutkan seperti apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu pada setiap hari Ahad akan diadakan <clears throat> tanya jawab secara langsung lewat radio HSI dan sudah sampai kepada saya beberapa pertanyaan Semoga Allah SWT memudahkan untuk memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan saya. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Dari Atiyah Mutamimah Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang menyimpan, menyimpan uang dengan diikat dengan karet gelang atau bawang putih dengan alasan supaya tidak dicuri oleh tuyul karena tangga banyak yang kehilangan uangnya kabarnya dicuri oleh tuyul. Bagaimana dalam Islam menyikapi fenomena tuyul? Jazakallahu khairan. Iya. Cara untuk menyimpan uang atau bagaimana usaha kita untuk supaya Allah SWT menjaga harta yang kita miliki bukan dengan cara seperti ini ya bukan dengan cara seperti ini kita diperintahkan untuk mengambil sebab yang disyariatkan tentunya yang mengambil sebab dengan sebab-sebab yang syar'i yang disyariatkan ya bukan dengan menggunakan ya sebab-sebab yang tidak tidak disyariatkan ya untuk menjaga harta kita ya di antaranya adalah tentunya disimpan di tempat yang aman bagaimana kita berusaha menyimpan uang tersebut di tempat yang aman. Kemudian yang kedua adalah kita memperbanyak azkar. Ya, memperbanyak zikir kepada Allah SWT di rumah. Dan jangan kita jadikan eh, rumah kita ini seperti kuburan yang kosong di dalamnya zikrullah karena yang demikian memudahkan makhluk dari kalangan jin untuk masuk ke dalam rumah kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Yaitu kosong dari zikrullah. Ya, apabila sebuah rumah kosong dari zikrullah, maka dengan mudah sekali makhluk dari kalangan jin ini masuk ke dalam ke dalam rumah. Mengganggu ahlul bait yang mengganggu orang yang tinggal di rumah tersebut dan lain-lain. <clears throat> Oleh karena itu sebelum masuk rumah kita disunahkan untuk mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan bismillah. Demikian pula tadi ya kita membaca eh, apa menggunakan rumah kita untuk beribadah. Ya seperti untuk eh, sholat sholat sunnah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam <clears throat> mengabarkan bahwasanya sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah maka syaitan ini akan menjauhi rumah tersebut ya menjauhi rumah rumah tersebut. Demikian pula tidak lupa kita setiap pagi dan sore ini membaca adkarus sabah wal masa. Ya membaca adkarus sabah wal masa ya karena uh, seseorang ketika membaca zikir-zikir tersebut ya uh, Allah SWT akan ya dengan sebab zikir-zikir tersebut Allah akan menjaga kita, demikian pula menjaga keluarga kita, menjaga harta kita dan lain-lain. Ya, di antaranya membaca ayat kursi, kemudian al-ikhlas, al-falak, an-nas. Ini dibaca setiap pagi dan sore. Pagi antara waktu subuh sampai terbit matahari dan sore antara asar sampai tenggelam matahari. Ya kemudian membaca zikir-zikir yang lain yang disyariatkan ketika pagi dan sore maka dengan izin Allah ya hal yang demikian akan akan uh, terhindari adapun dengan cara mengikat uang dengan karet gelang atau dengan bank putih maka ini Allah alam ini uh, tidak ada hubungannya dengan apa yang di takuti yaitu supaya tidak diambil oleh tuyul atau sejenis jin maka setahu anak ini tidak ada hubungannya ya jadi kita menggunakan sebab-sebab yang syar'i yang sebab-sebab yang disyariatkan wallahu taala a'lam baik pertanyaan yang kedua tentang e, dari Nur Komarudin pada sisilah kelima iman kepada hari akhir halakah yang ke-18 turunnya Nabi Isa bagian yang pertama disebutkan bahwa yang pertama kali beliau lakukan adalah membunuh Dajjal yang sedang mengepung sebagian kaum muslimin di Baitul Maqdis. Beliau membunuh dengan menggunakan tombak. Apakah saat itu sudah tidak ada lagi persenjataan seperti saat ini? Seperti pistol, granat, atau sejenisnya? Mohon penjelasannya. Zahirnya demikian. Ya, zahirnya demikian. Jadi kelak di hari kiamat. Dan ini perlu dibuka lagi tentang dalilnya. Uh, di, ya, menjelang hari kiamat ini manusia akan kembali seperti dahulu yaitu kendaraan yang menggunakan kuda demikian pula peralatan perang ya ini e, eh, menggunakan peralatan peralatan seperti zaman dahulu. Di antaranya adalah tombak. Kemudian disebutkan dalam hadis e, bagaimana e, Ya'juj dan juga Ma'juj yang mereka menggunakan anak panah. Nah ini menunjukkan bahwasanya e, kelak akan kembali seperti awal dan Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Mungkin di sana kelak akan ada sebab sehingga manusia akan meninggalkan barang-barang yang modern seperti yang kita lihat sekarang. Dan ini tidak ada yang mustahil. Allah SWT mampu untuk melakukan segala sesuatu. Wallahu ta'ala a'lam. Tanya yang ketiga dari Ayu Hilmawati. <clears throat> Terkait dengan hadis mengenai tiga amalan yang tidak terputus hingga alam kubur, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, doa yang soleh. Apakah wakaf atau sedekah yang dikeluarkan oleh ahli waris, tapi atas nama almarhum, pahalanya tetap sampai kepada almarhum? atau hanya wakaf atau sodako yang dilakukan semasa almarhum masih hidup. Ya ini masuk di dalam e, amal jariah. Ya masuk di dalam amal jariah. Jadi di antara amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia adalah sedekah atas nama dia sedekah atas nama orang yang meninggal tersebut. Seandainya ada salah seorang yang masih hidup bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, maka ini juga akan bermanfaat. Dan ini adalah termasuk ibadah yang e, bisa diwakilkan di antaranya adalah ibadah yang e, maliyah yang berkaitan dengan harta. Seandainya ada di antara kita yang bersodakah dengan harta atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka ini akan bermanfaat bagi orang yang meninggal tersebut. Ya di antaranya adalah e, eh, sodako atau wakaf misalnya. Yang sekecil apapun, maka e, apabila ikhlas di dalam melakukannya, insya Allah akan sampai dan akan bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Baik yang melakukan itu adalah keluarganya sendiri maupun orang lain. Wallahu taala a'lam. Mohon dijelaskan mengenai dua doa anak yang soleh yang menjadi amal bagi almarhum. Apakah setiap amal ibadah yang dilakukan oleh anak yang soleh, maka pahala juga akan mengalir kepada almarhum? Kalau doa, doa yaitu permintaan, dan doa dari anak yang soleh, misalnya mengatakan, mendoakan kepada orang tuanya, ya Allah maghfirli, atau mengatakan Allah marham, uh, eh, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira misalnya. Jelas dalam hadis disebutkan ya dan doa anak yang soleh wa soleh yada'u dan anak yang soleh yang mendoakan kebaikan bagi dia. Adapun tentang amalan, karena beda antara doa dengan amalannya. Kalau doa, memang dalam hadis demikian. Adapun amalan, apakah yang dilakukan oleh anak yang soleh, pahalanya akan mengalir kepada orang yang meninggal dunia. Jadi perlu perincian. Kalau misalnya amalan tersebut ya dilakukan oleh anak yang soleh tersebut dengan sebab orang tuanya. Artinya orang tuanya yang mengajarin dia, yang mendidik dia, sehingga dia menjadi orang yang istiqomah di atas amalan tersebut, maka diharapkan orang tua juga mendapatkan pahala. Karena e, keumuman hadis, barang siapa yang mengajak kepada huda, mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia tidak dikurangi sedikit pun dari pahala mereka sedikit pun. Ya, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajari orang kebaikan, mengajari orang amal, mengajari orang sholat, mengajari orang wudhu, dan seterusnya. Kemudian diikuti, ya, petunjuk tersebut, ajakan tersebut, maka orang yang mengajak tadi akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang diajak dan dia dan mereka mengamalkan. Dan ini menunjukkan e, keutamaan dakwah. Demikian pula dorongan bagi kita untuk bersungguh-sungguh di dalam dia mengajarkan anak-anak kita kebaikan. Ya, seandainya salah seorang di antara kita mengajarkan kepada anak kita satu ayat. Kemudian dia baca ayat tersebut. Maka kita akan mendapatkan pahala. Ya demikian pula apabila kita mengajarkan anak kita misalnya Al-Fatihah. Mengajarkan Al-Fatihah. Maka selama anak tersebut membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya dan di luar sholatnya, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Bayangkan berapa pahala yang akan kita dapatkan. Anak-anak itu misalnya sholat, ya dari semenjak dia uh, apa bisa membaca al-fatihah sampai dia sudah tua, ya membaca al-fatihah ya di dalam sholatnya berapa yang akan mengalir kepada orang tua. Oleh karena itu jangan kita malas untuk mengajarkan anak kita kebaikan, terutama perkara-perkara yang wajib bagi mereka. Ya, karena hal itu akan ya bermanfaat bagi kita ya kelak ya khususnya ketika ya seseorang sudah meninggal dunia. Selain itu, bagaimana amalan-amalan yang lain seperti ibadah haji yang diniatkan atas nama almarhum, apakah pahalanya bisa sampai kepada almarhum? Ya, ibadah haji ini ada E, dalil khusus ya dalil khusus yang menunjukkan bahasanya ibadah haji ini bisa diwakilkan oleh orang lain yang bisa diwakilkan oleh orang lain artinya apabila ada seorang yang masih hidup ingin menghajikan untuk orang lain yang sudah meninggal dunia maka ini diperbolehkan ya yang demikian di Perbolehkan Apabila salah seorang dari kita ingin menghajikan orang lain yang sudah meninggal dunia, maka yang demikian insya Allah bermanfaat. Ya, dan orang yang meninggal dunia akan sampai kepadanya pahala. Yang disebutkan di dalam sebuah hadis ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dia mengabarkan bahwasanya ibunya dahulu, ya ibunya dahulu ini pernah bernazar. Ya ibunya pernah bernazar untuk melakukan haji. Tetapi ternyata sebelum menunaikan nazarnya, ibunya ini sudah meninggal dunia. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, "Afa ahujju anha? Bolehkah aku menghajikan ibuku?" Jadi ibunya bernazar ingin melakukan haji ternyata apa? Ternyata meninggal dunia sebelum menunaikan nazarnya. <clears throat> bertanya kepada Nabi, "Ya afa ahujju anha? Bolehkah aku menghajikan ibuku?" Qal maka Nabi mengatakan, "Na'am, hujji anha." Iya, berhajilah untuknya, Itu hajilah untuk ibumu. Dan ini adalah perintah dari, pertama beliau mengatakan na'am, iya, menunjukkan maksudnya boleh, untuk mengajikan ibunya yang sudah meninggal. Kemudian beliau yang kedua mengatakan hujji anha. Hendaklah engkau menghajikan untuk ibumu. Ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan ya seseorang menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatan hukumullah wallahu ahaqqu bil wafa. Bagaimana pendapatmu wahai fulana? Ya, apabila ibumu memiliki hutang. Apabila ibumu memiliki hutang. Apakah engkau itu hutang kepada manusia maksudnya? apakah engkau akan membayar hutang tersebut? Uh, mohon maaf, uh, hutang kepada uh, manusia. Ya. Bagaimana pendapatmu, wahai fulana, seandainya ibumu memiliki hutang? Apakah engkau akan membayarnya, yaitu akan membayarkan hutang tersebut yang dimiliki oleh ibumu? Kemudian beliau mengatakan, "Uqdullah, fallahu ahakku bil wafa." hendalah kalian membayar hutang-hutang kepada Allah karena Allah itu lebih berhak untuk di dibayar hutangnya ya dan maksud dari hutang kepada Allah adalah nazar karena nazar ini adalah hutang kepada Allah seseorang mengharuskan dirinya mewajibkan kepada dirinya amalan yang sebelumnya tidak diwajibkan secara asal dari syariat. Maka ini hutang kepada Allah. Yang boleh mengatakan, Allah, bayarlah hutang kepada Allah, yaitu nazar-nazar kalian, tunaikan, karena hutang kepada Allah ini lebih ya pantas dan lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi e, bisa seseorang ya, beribadah haji dan diniatkan atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Baik, pertanyaan dari Roy Bina Wiraswasta. Manakah amalan yang lebih utama? Memberikan makan orang panti jompo yang mana sudah ditinggalkan anaknya atau memberikan konsumsi buat orang yang menuntut ilmu agama. Manakah yang lebih utama? memberikan makan orang panti jompo yang mana sudah ditinggalkan anaknya, atau membelikan konsumsi buat orang yang menuntut ilmu agama. Dua-duanya adalah amal kebaikan. It'amu ta'am, ia memberikan makan kepada uh, orang panti jompo yang sudah ditinggalkan oleh anaknya, ini adalah amal yang baik Demikian pula memiliki konsumsi bagi orang yang menuntut ilmu agama ini juga amal yang yang baik. Ya seseorang bersodakoh, ya kalau bisa uh, memberikan sodakoh tersebut kepada yang pertama demikian pula yang kedua sesuai dengan kemampuan. Ya, dua-duanya adalah amal kebaikan. Mereka juga membutuhkan ya orang-orang tua tersebut juga membutuhkan. Ya, demikian pula para penuntut ilmu apabila kita ingin memberikan konsumsi untuk para tolabatul ilm, orang-orang yang sedang menuntut ilmu syariah. Itu juga kebaikan dan e, apabila kita mampu untuk memberikan sodokah kepada mereka semua, maka kita berikan kepada mereka semua sesuai dengan kemampuan kita. Allah Ta'ala a'lam. Di bab 5 bagian keempat disampaikan semua kesyirikan adalah kekufuran. Tetapi tidak semua kekufuran adalah syirik. Ini pertanyaan dari Agung Agung Harijanto. ya. Semua kesyirikan adalah kekufuran, maksudnya adalah syirik yang akbar, ya. Semua syirik yang besar itu adalah kekufuran. Tetapi tidak semua kekufuran ini adalah syirik. Kenapa demikian? Karena kufur ini lebih lebih luas daripada syirik. Kufur artinya adalah kekufuran. Ya, kekufuran ini lebih luas daripada syirik. Karena orang yang kufur ini sebabnya macam-macam. Ada orang yang kufur karena syirik. Ada yang kufur ya seseorang karena munafik. Ya, nifak yang akbar. Ada yang kufur karena sebab yang lain. Contoh, dan sudah kita pelajari bagi yang sudah uh, mempelajari nawakilul Islam, ternyata di sana ada perkara-perkara yang menyebabkan batalnya Islam seseorang. Menyebabkan seseorang kafir. Dan itu bukan termasuk kesyirikan. Ya, contoh misalnya mencela Allah dan juga Rasulnya. Yang demikian pula e, menganggap bahwasanya seseorang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ini adalah kekufuran, ya yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Atau misalnya mengingkari adanya hari akhir. Ini juga menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam dan ini bukan termasuk syirik ya menunjukkan bahwasanya di sana ada nawakidul Islam, ada penyebab-penyebab batalnya Islam seseorang yang menjadikan seseorang kufur dan dia bukan termasuk syirik. Ya, karena memang kekufuran ini lebih luas daripada kesyirikan. Oleh karena itu Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dengan orang-orang yang musyrik. Mereka berada di dalam jahannam Yang menunjukkan eh, Allah mengatakan kafaru min ahlil kitab. Orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab. yang berarti ada orang yang uh, ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik. Berarti orang-orang kafir banyak. Ya, ada uh, apa? Dari ahlul kitab, ada dari uh, kaum musyrikin. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ketika uh, apa uh, menjelaskan tentang macam-macam uh, kekafiran di sana ada kekafiran karena keraguan ya kufur syak ya kekafiran karena keraguan seseorang ragu-ragu ya misalnya ragu-ragu tentang adanya hari akhir ya percaya antara percaya dan tidak ya, ini kekufuran ya demikianlah di sana ada kufrul istikbar ada kufur karena som, karena sombong anda kufur karena sombong. Yang sombong eh, menerima Islam. Yang sombong uh, uh, tidak mau mengakui adanya ilah, adanya Allah. Padahal dia tahu maksudnya nggak mungkin dunia yang sebesar ini tidak ada penciptanya. Dia tahu. Tapi dia mengatakan tidak ada ilah. Ini kan kesombongan. Ini juga termasuk yang menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Demikian pula di sana ada kufrul i'rad, yaitu uh, kekufuran disebabkan seseorang berpaling, yaitu berpaling dari agama Allah, tidak mau mengetahui atau tidak mau tahu tentang agama Allah dan tidak mau mengamalkan agama Allah. Ini mau maunya sendiri, artinya dia tidak mau tahu tentang agama. Ini namanya kufrul i'rad, ya. Kekufuran karena berpaling. Baik. Kemudian yang keenam dari Ade Atun. Setiap bid'ah dikatakan bahwasanya setiap bid'ah adalah sesat. Al-Quran dijadikan satu buah buku kitab oleh Khalifah Umar. Padahal pada zaman Rasulullah SAW Al-Quran masih dengan lembaran mushaf yang terpisah-pisah. Dan begitu juga dengan fathah, kasrah, dhammah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dijadikan sedemikian. Apakah maka apakah yang demikian ini juga termasuk ke dalam uh, bid'ah? Iya. Setiap bid'ah adalah sesat. Ini adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu bid'atin bolehlah. Nah, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Yang dimaksud dengan bid'ah adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama dan dimaksudkan untuk bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla. Perkara yang diada-adakan ini sesuatu yang baru. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW, maka tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Dan dimaksudkan untuk bertakarub pada Allah Azza wa Jal. Dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dimaksudkan untuk beribadah. Padahal itu bukan termasuk yang disyariatkan. Ini yang dimaksud dengan bid'ah. Adapun menjadikan Al-Quran menjadi satu buah buku, ini bukan di zaman Umar ya, di zaman uh, Utsman bin Affan ini sudah berupa kitab. Adapun di zaman uh, Abu Bakar maka dikumpulkan Al-Quran yang tersebar di kulit, di batu dan lainnya dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian uh, di zaman Utsman bin Affan yang dijadikan menjadi uh, kitab dan disalin kemudian disebarkan Eh, menjadi uh, disebarkan ke negara-negara ke kota-kota besar kaum muslimin saat itu kalau masalah ada enam kota ini yang dikenal dengan mushaf Uthmani ya, mushaf Uthmani dan menjadikan Al-Quran sebagai kitab ini bukan perkara yang bid'ah bukan yang bukan termasuk uh, bid'ah di dalam agama karena Allah sendiri sudah mengisyaratkan bahwasanya Al-Qur'an adalah sebuah kitab. Allah mengatakan Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fi Alif Lam Mim itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Isyarat dari Allah SWT bahwasanya Al-Qur'an memang sebuah kitab. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya menjadikan Al-Quran menjadi sebuah kitab ini bukan perkara yang baru di dalam agama. Adapun fathah, kasrah, dhammah, ya, maka yang demikian ya tidak masuk di dalam bid'ah di dalam agama. Ya semua itu ya e, e, apa meletakkan titik-titik di huruf-huruf. Demikian pula fathah dan kasrah, dhammah dan lain-lain ini bukan termasuk bid'ah di dalam agama ini adalah semua termasuk al-masalih al-mursalah. Ini adalah kebaikan, ya termasuk al-masalih al-mursalah, yang untuk memberikan kemudahan bagi uh, kaum muslimin, terutama yang baru masuk Islam, yang mereka adalah bahasanya bukan bahasa Arab, yang untuk memudahkan mereka mempelajari Al-Quran dan Allah mengatakan walaqad yassarna Al-Quran dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk berzikir. Jadi penggunaan uh, fathah, kasrah, dhammah dan lain-lain, harokat-harokat demikian pula titik-titik ini termasuk al-masalih al-mursalah ya, dan ini bukan termasuk bid'ah yang yang sesat. Allah taala a'lam. Pertanyaan dari Edi Rohdiana. Masyarakat muslim kita banyak yang secara terang-terangan sujud dan meminta di kuburan. Seperti mereka mendatangi kuburan Wali Songo, yang mana hal ini merupakan perbuatan kesyirikan. Lantas, apakah boleh kita menetapkan mereka sebagai musyrik? Bersujud kepada selain Allah, ini jelas termasuk kekufurannya bersujud kepada selain Allah termasuk kekufuran sujud ini termasuk ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah azza wajalla demikian pula doa berdoa ini juga termasuk ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah apabila seseorang bersujud kepada selain Allah yaitu sujud ibadah atau meminta berdoa kepada selain Allah siapapun dia maka dia telah terjerumus ke dalam syirik yang akbar yaitu syirik yang besar yang mengeluarkan dia dari agama Islam dan membatalkan amalannya apabila dia meninggal dalam keadaan syirik akbar tersebut. Dan seandainya dia meninggal dunia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya apabila dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat kepada Allah dari perbuatan tersebut. Apakah boleh kita menetapkan mereka sebagai musyrik? Kita katakan secara umum saja. Kita katakan seperti ini misalnya, orang yang bersujud kepada selain Allah maka dia telah berbuat syirik besar. Barang siapa yang bersujud kepada selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah maka dia telah melakukan syirik besar. Itu yang kita sampaikan. Adapun mengatakan si fulan ini musyrik, ya menentukan misalnya si fulan, si A, si B, si C ini adalah musyrik, maka ini uh, tidak perlu kita lakukan, apalagi kita masih awam dan masih seorang talibul ilm seorang penuntut ilmu nah, karena untuk menentukan ya seseorang ya mengecap seseorang kafir ya orang tertentu ini kafir atau musyrik maka ini uh, perlu ilmu dan dilakukan oleh para ulama yang mereka sudah sampai derajat berijtihad mereka lah yang yang menentukan ini yang mengatakan atau uh, uh, menentukan bahasa si fulan ini kafir ya si A si B ini adalah kafir misalnya ini mereka mereka yang punya ilmunya dan perlu kita ketahui bahasanya tidak semua orang yang melakukan syirik besar kemudian dia dihukumi sebagai orang yang kafir ya karena di sana ternyata ada syarat-syaratnya. Ya, jadi di sana ada syarat-syarat ya seseorang ya dengan menentukan orangnya dihukumi sebagai orang kafir itu ada syarat-syaratnya. Inilah yang dinamakan dengan at-takfir al-muayyan. At-takfir al-muayyan yaitu takfir yang dijelas yang jelas yaitu ditunjuk orangnya. Ini ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah dia berilmu atau mengetahui hukumnya. Kalau dia melakukan itu karena kebodohan, maka ini tidak ya tidak dianggap. Karena Allah SWT memaafkan orang yang melakukan dosa karena ketidaktahuan. Apabila ada orang yang tidak tahu, tidak tahu hukumnya, tidak tahu kalau itu syirik. Kemudian dia lakukan ya padahal itu adalah termasuk syirik besar dia sudah berusaha belajar ya bukan termasuk orang yang berpaling dari agama Allah tapi dia sudah ingin belajar dan berusaha untuk belajar tapi ternyata ya dia melakukan perkara yang termasuk syirik besar maka dalam keadaan demikian Allah SWT memaafkan orang tersebut Jadi dalam ayat ya Allah eh, menyebutkan doa orang-orang yang beriman Rabbana la tu'akhidna inna sina au akta'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau mengadab kami apabila kami lupa atau kami bersalah. Menunjukkan kepada kita yang termasuk rahmat Allah, Allah tidak ya uh, uh, Allah akan mengampuni orang yang melakukan sesuatu karena ketidaktahuan dirinya. Ya. Demikian pula Terkadang seseorang melakukan perbuatan syirik besar, sementara dia masih belum dewasa. ya masih belum dewasa, anak kecil misalnya. Ya, dia melakukan syirik besar, diajak misalnya bapaknya untuk berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada wali fulan, berdoa kepada wali fulan. Ini syirik besar. Tapi dia masih kecil. Apakah kita hukumi anak kecil tersebut sebagai seorang yang musyrik, orang yang kafir keluar dari agama Islam tentunya tidak. Ya karena dia masih belum balik dan Allah ya e, melalui rasulnya mengabarkan bahwasanya Allah mengangkat pena dari tiga golongan. Di antaranya adalah dari anak kecil sampai dia dewasa. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada syarat-syaratnya. Yang jelas kita sebagai seorang muslim yang kita berdakwah sesuai dengan kemampuan ya eh, kita lebih sibukkan diri kita untuk memperbaiki ya dan mendakwai mengajarkan kepada mereka eh, kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Adapun ia menetapkan si fulan ini musyrik, si fulan ini kafir dan seterusnya ini adalah uh, uh, tugas para ulama yang telah mencapai derajat ijtihad. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Tadi sebelumnya adalah pertanyaan dari Edi Rohdiana. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Lena Magdalena. Ujub dapat menjadi celah ke arah kesyirikan. Benarkah pernyataan tersebut? Jika benar, bagaimana cara menghilangkannya? Walau selintas kadang kita merasakannya. Kalau kulihal, uh, eh, seseorang berusaha untuk melawan ya seseorang berusaha untuk melawan apabila ada bisikan-bisikan di dalam hatinya mengajak dia untuk ujub, mengajak dia untuk riak, mengajak dia untuk sum'ah dan yang lain-lain, penyakit hati yang lain, maka kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk berusaha melawan ya perasaan-perasaan tersebut. Jadi jangan dibiarkan tumbuh subur yang di dalam hati kita, tapi kita berusaha untuk melawannya. Bagaimana cara melawannya? Di antaranya adalah dengan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya, meminta kepada Allah dijauhkan dari penyakit ria, penyakit ujub. Meminta kepada Allah supaya dimudahkan untuk menghilangkan penyakit-penyakit ini. Karena tidak mungkin bisa menghilangkan ya penyakit-penyakit seperti ini kecuali Allah Azza wa Jal yang yang memiliki hati-hati manusia. Jadi kita berusaha untuk menghilangkannya. Kemudian juga ya e, di antaranya adalah membiasakan diri untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui perkara yang sir, yang rahasia. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Bagaimana itu seseorang merasa malu ketika dia mengetahui dan menyadari Allah tahu tentang apa yang ada di dalam hatinya. Malu apabila hatinya ada penyakit-penyakit seperti itu. Ya kita eh, ketika memakai pakaian yang kotor, kita malu di hadapan manusia yang lain. Ya seandainya kita memakai pakaian yang kotor, ya eh, tentunya kita malu dilihat orang lain dalam keadaan seperti itu. Dan seorang muslim <clears throat> menyadari bahasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga seharusnya dia malu ya apabila Allah SWT melihat hatinya dalam keadaan kotor, dalam keadaan uh, uh, di, diliputi oleh rasa ujub, rasa ria dan lain-lain karena ini adalah penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu eh, membiasakan dirinya untuk merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal baik amalan yang lahir maupun amalan yang batin. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Endang Suprapti. Bagaimanakah cara untuk menjaga agar dapat selalu istiqomah dalam menjalankan tauhid dan menjauhi syirik? Di antaranya adalah kita banyak berdoa dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ini sering dibaca oleh Nabi SAW. Wahai zat yang bolak balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Itu di atas agama Islam, ya di atas uh, tauhid dan ditegak, uh, di, dijaga dari kesyirikan. Ini doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ia telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kalau Nabi saja berdoa dengan doa tersebut, apalagi kita yang tidak ada jaminan. Demikian pula di antara yang menunjukkan pentingnya doa, eh, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau pernah berdoa atau di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah, wajnubni wabaniya anak budal asnam. Ya Allah jauhkanlah aku dan juga keturunanku dari menyembah berhala. Ya, yang berdoa siapa? Yang berdoa adalah Nabi Ibrahim. Beliau adalah Khalilullah. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah, orang yang sangat Allah cintai. Dan sudah sampai derajat Khalil, dan ini adalah derajat yang paling tinggi di dalam kecintaan. Dan beliau adalah orang yang sudah mewujudkan tauhid ini dengan sesempurna mungkin Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Menunjukkan bahasanya beliau alaihissalam sudah mewujudkan tauhid. Tapi meskipun demikian beliau adalah orang yang sangat takut dengan syirik. Sehingga dia atau beliau berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini adalah rasa takut yang beliau rasakan. Ia takut apabila tertimpa kesyirikan, sebagaimana manusia yang lain tertimpa kesyirikan. Demikian pula takut apabila anak-anaknya ada di antara mereka yang menyekutukan Allah. Nah, kalau yang demikian dirasakan oleh Nabi Ibrahim, lalu bagaimana dengan kita? Ya, yang tentunya Eh, derajatnya jauh jauh di bawah Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya yang harusnya kita merasa lebih takut ya dengan uh, kesyirikan. Ya, jadi yang yang yang pertama adalah kita banyak berdoa kepada Allah azza wajal dengan doa tadi dan meminta kepada Allah supaya dimatikan di atas tauhid dan dijauhkan dari kesyirikan karena doa ini adalah silahul mukmin, ini adalah senjata seorang yang beriman. Demikian pula <clears throat> kita mencari ya, eh, lingkungan yang mendukung, yang mencari lingkungan yang mendukung, yang bisa menjaga ibadah kita, menjaga istiqomah kita. Apabila kita tinggal di sebuah daerah yang menjaga tauhidnya, maka diharapkan kita juga akan istiqomah. Tapi kalau kita tinggal di sebuah daerah yang e, tersebar kesyirikan, sementara hati kita lemah, sementara hati kita masih uh, apa masih lemah dengan celaan manusia, demikian pula jauh dari uh, apa uh, jauh dari orang-orang yang soleh dan lain-lain, dan mudah hati kita terpengaruh dengan ucapan orang atau takut dengan ancaman orang. Ya, dalam keadaan demikian, ya maka segera kita mencari tempat yang lain, bumi Allah yang yang lain yang di situ kita bisa ya, daerah daerah yang lain maksudnya yang di situ kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik bisa bertauhid menjaga keistiqomahan kita dan ini termasuk uh, hijrah yang termasuk hijrah yang diwajibkan apabila seseorang tidak bisa ia menjaga tauhidnya di sebuah daerah tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Ya. Maka dalam keadaan demikian dia diharuskan untuk berhijrah, yaitu berpindah ke tempat yang lain dan bumi Allah ini luas. Ya bumi Allah ini bukan sempit, bumi Allah adalah luas. Kita mencari ya tempat yang lain yang yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah dengan leluasa. Ya. Baik. Kemudian yang ke-10, Amrizal Zuhdi. Apakah tanda-tanda dosa kita telah dihapus oleh Allah? Apa tanda-tanda dosa kita telah dihapus oleh Allah Azza wa Jal? Yang jelas kita husnudon ya kepada Allah SWT apabila kita sudah berusaha untuk memenuhi syarat-syarat taubat yang nasuha diantaranya adalah menyesal kemudian eh, kita meninggalkan, demikian pula kita memiliki tekad yang kuat untuk meninggalkan, tidak melakukan dosa tersebut di masa yang akan datang. Nah, kalau itu berkaitan dengan hak orang lain kita kembalikan, maka kita berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah mengampuni dosa kita. Ya, dan kalau kita husnudzon kepada Allah, maka Allah SWT sesuai dengan persangkaan kita. anak inda husni dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan uh, apa dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka yang baik kepada Allah, maka insya Allah kebaikan yang akan kita dapatkan. Jadi kita kalau sudah memenuhi uh, apa eh, syarat-syarat uh, taubat tadi, maka kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah adalah Al-Ghafur, Sebagaimana yang Allah kabarkan, Allah Maha Pengampun, Allah adalah At-Tawwab yang Maha memberikan taubat, Ar-Rahim yang Maha penyayang dan seterusnya. Pertanyaan selanjutnya dari Amelia Hanif. Jika seseorang bertawasul dengan amal baiknya di dunia agar dikabulkan doanya untuk hal dunia, apakah akan mengurangi pahala dari amal baik tersebut di akhirat? Allah alam. Tapi bertawasul dengan amal baik ini diperbolehkan. Dalilnya sudah jelas. Dalilnya ya sudah uh, jelas dan dis, uh, disebutkan di dalam hadis tentang tawasul tiga orang yang masuk ke dalam uh, apa ke dalam gua kemudian terperangkap karena ada batu yang menutupi pintu buah tersebut, kemudian masing-masing bertawasul dengan amal soleh, ya, dan e, akhirnya Allah swt membuka membukakan e, batu tersebut atau menggeser batu tersebut sehingga e, ketiganya bisa selamat. Dan ini menunjukkan tentang bolehnya bertawasul dengan amal soleh menunjukkan bolehnya bertawasul dengan amal soleh. Demikian pula di dalam Al-Quran, yang di dalam Al-Quran ini e, disebutkan tentang tawasulnya orang-orang beriman dengan iman mereka. Ya Allah mengatakan, yang e, menyebutkan tentang ucapan orang-orang yang beriman, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Rabbana innana amanna faghfir lana dunubana. Ya, mereka uh, wahai Rabb kami, kami beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami waqina adzabana dan jagalah kami dari azab neraka. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan wahai Rabb kami, kami telah beriman. Perhatikan di sini, sebelum mereka berdoa, sebelum mengatakan faghfir lana, mereka mengatakan Rabbana innana amanna. Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Ingin bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan apa? Dengan menyebutkan imannya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah itu baru mengatakan, Faghfir lana. Maka ampunilah dosa kami. Yaitu, Ya Allah kami beriman, maka ampunilah dosa kami. Ini namanya bertawasul. Ini menunjukkan bahwasanya bertawasul dengan amal, ya, baik untuk keperluan dunia seperti yang ada dalam uh, tadi itu dalam apa? Dalam kisah tiga orang yang terperangkap di dalam goa. Demikian pula untuk perkara akhirat ya seperti meminta ampunan dan lain-lain maka ini diperbolehkan. Allah taala a'lam. Baik, uh, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Azza wa Jal. Dan seandainya ada kesalahan, maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Dan saya memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.